啊，那过来公司这一部分。 bagi Al-Hijjah Lima dari Allah Sakulah al-Qur alaihi atas iman Atau dia mulai Kami ini Watawa dan pasangan lindungi Alaihi atas teman.

فربما وقد أتانا يكون أمره ذلك وقوم يظلمون التقدير على غير الله إلى آخره يكون منه ini Iku saking puniko ilmana sing ing dalem maksiat biro-biro maksiat al-batinah kang kalau orang sulit bangun malam dan malas itu selayaknya dia introspeksi diri. Mungkin saja karena karena maksiat batina karya ilmu koyogia Wati beri dan sifat kurti sombong. Wa uzbe lan kawo kaki awak وخلق الذل وخلق ذل أولى أولى قلوب أولى أولى قلوب kata Imam Muslim ini juga. Wa hasadillah nasud wa makri lan sanul koyo. Wa hubbi ma'asadati lan men dan puji ودنيا له وحب بمحمد العلم والدنيا لن تمن تسوكي لن تمن تسوكي وغير ذلك لن koyok tak bilangin kalau sudah introspeksi fayyibah dia mau kecil akhir-akhir Soko mana Sakuta Ila berarti mari tobat Min misli dari dalika Tahati upamani Membunuh dia Wa illa Dan namun orang yang ibadah Fa'alak Soko melakoni Soko man Mantakulah Tentu murah Ini Domiro Kekoro al-mukaffirun tahta al-murakin lidzunubi marifirun kusur Fa'inna zunuban mukotak temani kira-kira kusur Ida kira Iku idalemani kami dilebur kudunuk Anil amri sangking laulah Fakot Taurat maka teman-teman suci bersih maka teman-teman suci adalah bersih opo apa zati anak وما بقي لها مجد orang الوقوف lah بقي للقرآن dan تقويته ما mana opo perkorokan nikah minal wukufi tarkin jumlah baina yang dari rojiha yang dalam nerkani pengirani dari Fitil kalma wa kisi ing dalem mengkono-mengkono biro-biro kumpulan Asyarifati kamu yuk ya. illa ada multismatik angin opo illa ada multismatik angin ora anane bagian kalau misalnya kita merasa malas namun malam itu kemungkinan karena kita sering melakukan maksiat batin seperti ria, sombong, bujuk, dan lain sebagainya. Kalau sudah menemukan itu, maka secepat mungkin kita bertobat. Karena kalau sudah dosa-dosa itu terhapus, maka diri kita, jiwa kita ini akan suci. Sehingga kita nanti termasuk termasuk golongan-golongan yang mulia. Kecuali Allah tidak mengizinkan bila ada mati. Wakana Muhammad Tayyidi Soko Guru Exul Abduluddin Abdul di Rahimahullah wa nafa'ana lan mugi-mugi manfaat lan kita mugi-mugi manfaat awet manfaat sapa Allah nang kita bimarokatihi kelawan barokai berkati karena tadi tiga wajah iku ing dalem nalika nemu sapa sajidi syai'an rizqihi minal amromi saking pira-pira penyakit al-qatinati kang bangsa batin Ida wajada kiat ruhum moko tinggal soko sayyidi kiyaman lain e kami kebun wa yakul lan soko sayyidi akhdudzi astahi sapa ingsun an akifah ingin kau jenengan sapa ingsun Bidari kelawan dari itu Al-Mutalat Ikhoti Kang Belekotan Bil Qadri kelawan Reket Baina Aksiyari Ilahi Ing dalam antara ini piro-piro wong kang pilihan Allah. Atau orang-orang bersih, orang-orang bersihnya Allah. Piro-piro wong kang bersih di ya Allah. Wakala kana lakum ba'dhum sapa setengahing sama ulama. Iza nama ikumin dalam dalem nalika itu sapa ba'dhum عن حضور الموت بالإلهي في ليلة من الليالي يقول لك الفضل يا رب الذي لا لم توقف هذه الجادة نجسة إذا نام بمجرد يقول سبب الظهور عن حضور الموت به من ذلك تحكيم hadir kumpulan al-ilahi kamu bangsa pengiran fi lailatin inda lam tiki ini minan layali ahli firman ulama salaf sebagian kalau mereka tertidur sampai tidak bangun malam ya puluh maka dahulu sobat lah kalau sabun ya Rabbi lakal fadlu iku tetep kafir panjang nasuan al fadlu utawi keutamaan ya Rabbi guru pengiran itu ya Rabbi Allah yaudah lam tuwa sikam orang nandikati panjenengan Tuhan hari ini zat ilah zat an najisatah kan najis Al-Qawzunatah Purnukhid Di mereka berkata Lapan Qabluh segala keutamaan bagi Kau Tuhan yang tidak mentahdirkan hamba yang najis ini Baiklah ahli khabrodika Yang dalam Antara ahli Pengayuman Panjenengan at-tahirina kang suci al-mutahharina kang Suci Ake kultu ngucap Wahada hadza lan iki qaul lakang tersebut wa Inka kana fi senajan iku senajan ono fi iku Tetap Ini Jalan hadza khairun Allah ratusan kasirun tangan ake eh? min jihati hablin nafsi sampai arah-arah dengan surati hawa nafsu Faya bagi mokota itu Min abdika yang wili kamu ayat adalah jadi kalau kita tidak bangun malam jangan hanya berdoa ini saja tapi seharusnya seorang hamba itu kalau meninggalkan bangun malam seharusnya dia Fayar demi saya soli abdikasi Allah ayat nama Opo yang tolak betul menyesal Sopo al-Qudud Wayah jalan dan sedih sedih itu apa ya susah dan susah coba alami ala awal nafsihi ingatasi poti bagiani abad minal lukuti cuma nang, baina dari rabbihi ing dalam antara ngersani pengirani abad kalau kita tidak terlalu malam. Sebagian ulama itu mereka berkata begini, wahai Tuhan, zat yang tidak mentakdirkan jiwa yang penuh dosa ini untuk bersama-sama mereka yang disiksa. Nah, perkataan ini walaupun baik untuk agar jiwa kita itu semakin semangat. Itu tetap saja seharusnya kita harus menyesal dan susah. Fitilkal mawakil syarifati ing dalam menggunung-menggunung biro-biro kumpulan syarifati kang mulio. Waktu kupil gunadim ini dalam waktu ini bagi-bagi jarakan harta jarakan harta rampasan itu gunadim maksudnya pahala-pahala Allah. Fa'lam wa qawru Rasulullah dari kasihun kunu kunu itu. Ini komentar dari Rasul. Ya akhi, eh, tulur itu. Kalau biasanya kalau orang Arab membangunkan teman-temannya itu ya naif, fatatkan naif. Ya naif, wahai orang yang tidur, sekali menari. Kamu tidak akan mendapatkan harta rampasan, walakin gonimah dari benda. Wadatat truk goni gonimah yang dimaksud di sini, gonajib itu ya pahala-pahala yang Allah. Wadatat truk lakojol, ninggal sobatilo, aizon mani, koyok, lantas truk iya mandai, Lata truk sholat al jamaati ing eh, sholat jamaah. Fakad gorku moko teman-teman jauh sopo ulama Majitama Ora kumpul jamaah terus oposisi jamaah Illa fihi. Ani ikut tetap ing dalem jamaah waliullah utawi kekasihan Allah. Jadi di pondok pesantren ini pasti ada waliyullah. Tapi waliyullah itu ada yang tahu bahwa dirinya wali, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu bahwa dirinya wali dan Bahkan kata guru saya itu antar wali itu ada yang ada yang saling mengetahui, ada yang tidak tahu. Jadi yang tidak mengetahui itu kadang karena kewaliannya itu lebih rendah. Dunia kewalian itu ada. Dunia para wali itu ada. Setiap daerah ada wali amdal itu ada. Ada wali kutub. Kalau wali kutub yang kemarin itu wali kutub bukan kutub utara bukan kutub selatan. Kutub B. Kutub B itu maknanya bintang kalau nah, kalau wali kutub itu uh, yang kemarin ini namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asnagar beliau itu ada di ada di Jeddah Arab Saudi kalau dari istilahnya beliau itu saat ini paling dekat dengan Rasulullah istilah dan beliau sejak kecil tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sampai pernah suatu ketika ketika istighfar, istighfar itu benar-benar fana, tidak ingat dengan dengan dunia ini. Beliau istighfar itu bahasa Indonesia tenggelam, tenggelam dalam lautan kita kepada Tuhan. Itu beliau pernah sholat dan istighfar ketika sholat. Ketika sujud, beliau sujud selama tiga bulan tidak makan, sujud selama tiga Sampai dilakukan dokter, katanya dokter kita tetap ya Ya itu kalau sudah wali Allah yang menjaga langsung Allah kan tidak bisa di. Pas bangun beliau nangis karena selama tiga bulan beliau istidrok. <clears throat> Dikira sholatnya baru selesai. Itu. Dan kilat dikatakan bahwa ada yang mengatakan ini waris dari guru saya bukan belum menemukan saya kalau dalam kitab itu katanya beliau itu yang sekarang sudah wafat entah sekarang wali begitu siapa nah katanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asyidab itu Imam Mahdi itu saat ini sudah lahir Mantir Suyabi Malah hilang begitu. Nanti Imam Mahdi ceritanya ke Mekah diusir, ke Madinah diusir. Akhirnya beliau ke Yaman. Di Yaman itu diterima dan diambil sebagai Imam Mahdi. Namanya seperti Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Entah apakah muncul saat ini baru lahir ataukah beliau baru bayi, bayi kalau kita Imam Mahdi, kalau di ulama Syiah itu disebut uh, ulama yang ke-12 namanya Al-Mahdi Al-Muntazor. Imam Mahdi yang disebut itu dalam ulama Syiah disebut Imam Mahdi Al-Muntazor. Ulama Imam Mahdi yang ke-12. Yusyafi'uhu. Yusyafi'uhu karena ini syafaat bude karena ini syafaat bude wali Allah Allah di rufqati ing dalam kandhane wali jadi insya Allah kalau di sini kamu yang baik tidak ada tidak ada permusuhan tidak ada saling dendam kalau ada salah satu jadi ya saya yakin pasti ada salah satu yang dari saya atau yang wali. Menerima kerja, merhamhumah kamarul itu jauhiru. Kalau kita baik-baik saja dengan dia itu, kalau kita dapat syafaat. Watabatah dalam asal, fi sahih muslimin, eh, di dalam sahih muslim. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, apa hadis? An Rasulullah, Ahmad tak semeni wong akma kang yuto sapa ibu ata iku apa ya sowan atau iku sowan ada seorang laki-laki buta itu sowan kepada Nabi ilan Nabi mari Nabi sallallahu alaihi wasallam Sapa lalu sapa akma Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lain kali orang muslim itu tetap kasih rincun kos idul opo wong Rasulullah kita tak ada dua orang kantor. Ya kuduni kang nuntun sapa koit ni ingsun ilal masjid maring masjid. Kula tak kedua orang kantor dan bulan ke masjid untuk sholat berjamaah. Fahal <clears throat> di rukhsatun Moko atau ibu tetap kaya menurut satu utawi kemurahan Bolehkah saya tidak sholat jamaah? An usalliyah yaitu ya, sholat apa itu dibagi rukhsatu an usalliyah Utawi kemurahan yaitu sholat apa itu dibagi di dalam Faroh koso mongko maringi kemurahan sopo kanjeng Nabi lalu maringi kemurahan. Rasulullah memperbolehkan. Dia ya, bilang, kalau salah tadi mah. Falamma wala mongko ing dalem semangkane mungkur, mungkuri sopo rojul da'an mongko mundang sopo kanjeng Nabi ku ing rojul. Da'an mongko mundang sopo kanjeng Nabi ku rojul ketika sudah mau pulang Rasulullah menambah memanggil faqala faqadahu faqadina falamma nidaa as-salah ana taqruhu sama qira'at nidaa ikundahan undang bis salat kalawan undang kalawan salat berarti azan kamu dengar azan qala jawab sapa rajul na'am nggih qala sapa rajul Pakjib maupun dono seperti itu. Ya wis menteri ya, apa itu lagi? Pakjib. Wakadukor, wakadukana di sini dengar semua, dengar, tapi tidak mau. Wakadukana teman-teman kalau asalaku sopo ulama salaf, yu'idduna a'adda yu'idduna iku milang milah sapa ulama salaf sapa as-salaf fawaras salati ing apote sholat jemaah ing apote salat jemaah musibah ing musibah ulama salaf itu menganggap tidak menutupi sholat jemaah itu termasuk musibah. Wapadwa waktu teman-teman yang anna ba'dahum apa sak temene sebagian salah kharaja iku metu sapa ba'dahum ila harisin lahu mari kebun lahu kadhe ba'dahum yakni hadis kota nasli yakni ngarepake sapa rawi hadis kota nasli ing kebun kurma Farajaan moko bali, moko bali saka bakmu. Wa qad hal itu, wa qad teman teman wa sallam di salat annabi so di salat al-asr salawat ketika dia pulang lagi dari dari sawahnya, dari kebunnya, ternyata sholat asar sudah selesai. Fakallah Rasulullah Inna Inna tak temani kita lillahi ikut tetap dengan Allah. Falah ini fort ni ingsun salatul ni opo salat jamaah. Ushidukum alayya anna hafidhi ala miskina sadaqatan. Ushidukum Nyakse akan kepada hukum yang sirah alayya melarang dengan satu Annama ini sak temani kebun ingsun alal masakina ing atase piro-piro miskin sedekah. Sedekah itu dari sedekah. Saksikanlah bahwa tanpa boleh nilai miskin. Saya berikan kepada orang miskin. Coba saja yang di rumah punya sawah, orang tuanya sudah sawah, tidak sholat jamaah, ceritakan ini. Enggak mbak, enggak kita sudah ada. Bondo kita mana? Sebuah kilo kita ngirim, dan mana sendiri-sendiri Tapi ini menunjukkan kemurahan. Wafat Lankot Abdullah bin Umar eh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini sama-sama Pokoknya Pokok sempot sholat di sholat isya di jamaah fil jamaah. Pernah satu ketika Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar itu pernah tidak sholat isya jamaah. Fasallah pokok sholat pokok Abdullah bin Umar. Tilkan lailan latih dalam menggunung-menggunung pengi hatta sholat al-fajr sehingga metu al-fajr moko fajar jebron krono nambeli krono ganti atau nambeli lima hari barang Fadahu kang kot opo mahuting Abdullah min sholatin isya'i samping sholat isya' di jamaah. Mungkin sanksinya begini saja. Santri yang tidak sholat jamaah harus sholat sunnah mulai dari sholat isya sampai masuk subuh. Jangan hadirnya aja dan eh, gue iya. <laughs> Ayo benar-benar. <laughs> Ini Abdullah bin Umar. Wa antu Ubaidillah bin Umar al-Qawariri. Saking Ubaidillah bin Umar al-Qawariri rahimahullah taala orang-orang atau Ubaidillah lam ora ono iku pot lam ora ono tukawituni iku pos ni ing opo solat sun solat fil jamaati ing dalem jamaah fanazalat moko leret moko turun atau leret bi kelawan ingsun zaifun opo dayo fasyagil tuh moko ketumpul sebenarnya saya tidak pernah, oh, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Katanya Ubaidillah di rumah. Suatu ketika, tidak saya kedatangan tamu. betul betul sama insun bisa memiliki kelawan tak baik. Oh, dia agak sibuk dengan tamu itu. An sholat isya'i ngarekake saking sholat isya. Saya sibuk dengan tamu itu sampai tidak terlalu Fil masjid ini dalam masjid. Fakoran itu moko metu sopo itu atlu hale amrik sopo itu al masjid ing masjid. Liusolliya supaya yang to salat sopo itu fihi ing dalam masjid ma'an nasi ing dalam serta manusia. Kemudian aku keluar mencari masjid untuk sholat. Faidan pokok madaan. al itu utawi biro-biro masjid. Kulluha ya sekabian masjid. Kode sholat. Ikut teman-teman wis sholat. Sopo ahduha ahli masjid. Ternyata orang-orang di masjid semuanya sudah sholat. Wabu bilang dan suci. Wabu likot. Wawu likot dan suci. Opo masjid dan kunci sudah ditutup. Farajatu mau balik ke penyusul ila baiti maling omah insul. Wa ana hale mutar insul hadinun iku susah. Ala bawa di sholat jamaah ing atase pote sholat jemaat. Fakultu mongko dawuh sapa insul. Waradat fil hadis, waradat Istumukho fil hadisi eh, ini dalam hadis Opo inna jamaah jamaati Ternyata masjid sudah semuanya tutup Aku pulang ke rumah dalam keadaan sedih Aku ingat ada dua hadis mengatakan Inna jamaah jamaati tak temani salat jamaah Tazidu itu tambah Opo solat jamaah Ala salat ala sholat fardhi ingatasi sholat ujian sabakan kalawan sabakan dua istrinan kalawan itu dan puluh di dua puluh tujuh. Biasanya ada derajatan apa derajat derajatnya. lain itu mongko sholat sholat itu al isya al isya sabakan wa istrinan kalawan itu dan puluh dua puluh tujuh kali. Marrotan hambani ambalannya? Summan itu mau kali-kali itu untuk itu. Karena aku ingat bahwa ada hadis seperti itu, akhirnya aku sholat isya sebanyak 27 kali. Summan itu mau kali-kali itu untuk itu. Kemudian aku tidur. Faro'aituni, mengkondingan itu nih. Faraitu min muqallin nabi sapa insun ni insun filmana manami ing dalam turu. Kemudian aku bermimpi melihat aku. Ala farofin ing di jalan menunggu sudah. Ma'a qaumin ing dalam sertani kaum. Ala khairin ing di jalan bersama orang-orang juga di atas jalan. Wa hum ala kaum amami itu tetap di dalam ngarepe mereka ada di depanku menunggangi kuda wa ana utawi ingsun urkidu ah, maknanya itu menyepat mencepatkan jalan mempercepat jalannya kuda pakai makna bisa saja kalau lokal doyer Kudu itu ah, jalannya cepat. Ini mencepatkan jalan, mencepatkan jalan. Berarti efek col atau bagaimana? Mencepatkan jalan. Apa bahasa Indonesia? Ya mencepatkan jalan. Menegak dia sepeda motor jauh. Ada kuda mempercepatkan jalan, mempercepat jalan begitu saja. Sopo itu faroki e jalan itu kholfahum ing dalam burini kaum. Ini maknanya ai ujrihi jalan saringan, Mempercepatkan jalan-jalan yang cepat dengan jalan hmm. Fala al-haqqum lah kaya aku. Moko ora nutupi sapa ingsun ing kono. fatah moko nuli. Tak iso nyapa. Jalannya itu jalannya pelan. fatah moko nuli. Ilayya maring ingsun wahidun sapa siji min hum kono. Kemudian salah satu di antara mereka menoleh. Wakola jauh sapa wahid ibu tut'ibu farotaka falastat talhakuna talhaquna tut'ibu mencapetkan takban itu maknanya tak capek takban anak takban kalau perempuan anak takban anak naktan anak kaslan anak kaslan anak takban tak ibu aku maknanya capek ibu nyampe ake atau lagi sopo siro karo takah ing jaran siro falas tak nopo ora ono sapa sira talhakona iku talhakona iku nututi sopo siro nari itu kamu sudah membuat kuda kamu itu capek tapi kamu tidak bisa nututi fakultu mengkodau untuk itu walima ya akhi dan krono opo ya akhi hidro itu kenapa kok begini pola kamu tak wahid wahid li anna krono tak teman itu sholalaina itu sholat krono al isya al isya fil jamaah hingga dalam jamaah wa anta utawi siro ada utawi siro sholalaina itu solat krono siro wahdatan ada di sini sedangkan kamu sholat sendiri kalau kita sholat lima Fasai kabdu mau ngelilir Bangun tidur Fasai kabdu mau ngelilir Atau tarik turun, soko insun Wa ana halir utara insun di uang dan susah Hazinun tur sama susah Setelah aku bangun susah Sedang sedih Wa kuala rasa Bahku lagi. Wakola jauh waktu salafi sopo setengah ulama. Maka ahadan solatul jamaah. Maka orang kor ahadan ingin sisi opo solatul jamaah si solat jamaah illa bilantin amin bak so asobah karena kenani asobah karena kenani opo tembun uting ahad tidaklah orang tidak telah masuk kecuali disebabkan karena dia berbuat dosa. Wabarakatuh dan teman-teman Allah Subhanahu Taala yu'anduna ikut padha tak dia sopo ulama antusuhum yo ya awam diri ulama sabab ada ayamin tinggalum, yuk yuk iku padha tak dia Iku kono takdir sapa ulama antus awak ini ulama sabat kata ayam ing dalam itu tirol itu tirol tirol dino tujuh hari mereka tak lihat. kapan ijawatat ing dalem nalika pon ahadahum ing salah sini asalat atau ulama Oko salatul jamaah salat jemaah ketika ada di antara mereka yang tidak sholat lima. Mereka bertakjiah selama tujuh hari. Wakilah lebih jawabnya opo rokaatun atau Ada yang mengatakan bahwa tertinggal satu rokaat, mereka sudah takziah kayak kematian. Wajahuna sedang yang atau ulama salat, anfusuhu yo yang ulama salat, Salah Salasata ayam di dalam dulu kira-kira dino. Iza pun di dalam yang kor, Kutin asalat at-takbiratul ula atau takbirah takdir dan kawinan. Bahkan mereka itu ada yang takziah tiga hari karena mentakziah di salah satu di antara mereka yang tidak menutupi takdir takbiratul ula ma'al ini dalam serta imam. Faklam wa qawlu wa sababiro dalika ilmu turun-turun salah qawla ba'di salah ya ini ilmu itu. Wa tabarat al-yumumi kan tuhnom wasiro al-yumumi sangking tulibro min mazalil ibadi fi mazalil ibadi ing dalam tiro-tiro pengonoi pengonoi pengananian apa cak cewek pengonoi pengonoi dari mengananinya itu mengananinya ya itulah mendolimi menganiayanya mengenai dunianya. Piro-piro kamu Piro-piro mengalaminya Mengalaminya mengalami, nyatanya Yang itu sudah kamu paham Mutlakon kalau mutlak tidak usah dolim kepada hambanya Li'annahu krono sak temani al di fi mazalim ibad diwanun ikut catatan layak tertuhu orang yang ingin diwan Allahu subhanahu wa amma zulmul abdi dan anak utawi dolim ing hamba ing kawula gitu ngani ngoyo nah bener lan anak utawi ngani ngoyo kawula ya begitu nah linafsihi maring awak dhewe al abad birtika bil ma'asi kelawan ngelakoni piro-piro maksiat saya hampir 29 tahun di Jawa tidak bisa jawab bagaikan bagaikan buka bagaikan cukup tongkol yang ada di laut tapi dia tidak asing jadi saya tidak terpengaruh dengan kalian semua dunas syirki tahliyahnya syirik billahi kelawan Allah Ta'ala. Wa ingka lawan senajan dono opo asyirku billah huwa yasyirku billah yarjibu itu bali opo asyirku billah ila zulmin nafsi maring ketemuan boleh zalim awalan. awakan Aizon kalimane kaya irtikabul ma'asi. Dulmun afri fi nafsihi bi irtikabil ma'asi. Fa innahu Fa innahu moko sak temene dulmul abdi diwanun iku catatan. Layak baukan orang peduli al-haqqu sapa zat kang ta'ala anakku Allah ta'ala bihi kalawan yuh baru iso den sepuro iso den sepuro opo zulmul abdi nafsihi bitaubati kalawan taubat jadi kalau berdosa dirinya sendiri yang berdosa tidak mazolimin amdi tidak seperti tadi menyakiti orang lain itu kan hakul azami nanti. Kalau berdosanya diri-diri itu bisa di diampuni dengan taubat. Kala tahu sayyidi sapa guru ingsun. Ahli al-Khawwas katanya Ahli al-Khawwas rahimahullah taala. Mazalimun nabdi utawi piro-piro penganiayaan penganiayane penganiayane piro-piro lo ala salah satu aksami ikut tetap enak atase telu piro-piro macam piro-piro tuntutan tuntutan kismon ya ta'allaku min nufusi utawi kakuman iku ya ta'allaku kumantulan apa kismun min nufusi kalawan kira-kira awal Wa kismun lan sak tuntungan biasa laku Iku kumantulan Allah kismun bil umbil amwali kelawan kira-kira Yang berlawan berkenaan dengan nafsu jiwa dan berkenaan dengan harta. Wa kismun lan sak tuntungan iku ya tuman-tuman apa bisman bil kita kelawan kira-kira kewilangan kewilangan itu bisa bermakna nama baik atau kehormatan fa amman nufusuh moko utawi moko anasun utawi kira-kira awa-awaan mendolimi mendolimi seseorang jasmani. Salahnya moko itu tetap kasuwe an-nufus ahkamun utawi kira-kira hukum akidatun tang muwilangan. Sudah ada hukumnya. Fi misli qaslil amdi ing upama upamani mateni nyicil pembunuhan dengan dengan sengaja. Wal qat'i dan luput pembunuhan dengan tidak sengaja wa wujubil qawatin lan wajib qisas wa diyat lan diyat wal kafar lan kafar wa ghairi zalika lan takliyani mengkono-mengkono qatlul amdi ila akhirih mimma saking barang wa kang utawi imam turun iku tertutur disebut di kutubil fikhi yang dalam biro-biro kitab fikhi. Wa amal amwal dan anak utawi biro-biro atau ya ta'ala bil amwal Jadi zolim yang berkenaan dengan harta mau kau itu tak temani kelakuan Lah budda itu orang orang min raddiha saking bali akan amwal kalau kamu mencuri harus dikembalikan menggosap harus dikembalikan. Tidak boleh, tidak selesai kandungannya kalau dalam fikih. Kita menggosap sandal, kemudian dikembalikan lagi ke tempat itu, belum selesai. Kamu harus menyatakan diri mengembalikan di depan orangnya. Kalau tidak begitu, ya terus sambungannya, kamu masih dikatakan orang gosap. Dosanya itu terus ilal mazlumi maring wong kang den dolimi awalihi kalau sudah mati awalihi utawa kang mari al mazlum wa in ta'azzara lan lamun angel zalika apa menggunu menggunu ar-raddu radduha ilal mazlum lam yabqa moko ora tetep wa saudara wa tasadduqi apa tak yani sedekah biha kelawan al-awal bihar biha sangking mongkang anjuri alamat hadiman ingatasi pendapati wong madhabi wong ya roh ningali dan berpendapat kandingali ningali sapa man dari atas satu kalau misalnya orang yang tidak tahu, tidak tidak diketahui, tidak tahu, disodorkan saja yang pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Menurut pendapat manhaj yang membolehkan. Fa'in ajaza maqalam atas sapa wong an raddil madzalim talqin baliake biro korokan perkara dan dizalimi mengembalikan barang itu. Fal yastaksir Muka becik ngake-ngake api itu Allah. Memperbanyak. <coughs> Minal hasanati saking piro-piro kebagusan allati yo al hasanat. Yuwafi kang nuhoni sopo man sopo wong minha saking al hasanat al ghuramaah ing piro-piro wong kang utami indal mizani eh, ing dalem nalikane timbangan. Wa illa lamun orang kalau tidak istiqsa, fal ahab moko becik cawi-cawi sapa wong litahammuli moko becik maka bersiap-siap moko becik cawi-cawi sapa wong litahammuli asfalil mazlum mari gowo piro-piro abote wong kang ini wa auzarihi dan piro-piro dusoni mazlum kalau tidak begitu tidak kita memberikan banyak kebaikan untuk dia itu maka bersiap saja nanti kita menanggung dosanya yaumal kiamati ing eh, dalam kiamat dino kiamat kama waradah koyok Kaya hadis warada kang tumeka apa mafis sahihi ing dalam kitab sahih. Annaman tak temenya wong kanan kang ono lagu iku tetep kademan opo hasanatun piro-piro kebagusan. Annaman kanan lagu hasanatun iku ukhidah dan alat min hasanatihi sangking piro-piro kebagusane man wa uktiya lan den paringi apa amal apa ganjaran lil mazlumi mari wong kang ini nanti kelak di akhirat itu ada orang yang banyak kebagusannya kebaikannya tapi kebaikannya ini ternyata diberikan kepada orang yang pernah dizolimi di dunia man lan uang lam yakun kang orang ono. Wa annaman lan uang lam yakun kang ora ono iku tetep kadirman. Lahu iku tetep kadirman. Hasanatun opo pira-pira kebagusan. Turiha. Wa annaman lam yakun lahu hasanatun turiha. Iku den buah, dibuang alaihi ing atase opo min sayyiatil mazlum saking pira-pira keoloane wong kang ini. Kalau tidak punya kebaikan apapun bagaimana? Maka nanti kejelekannya orang yang dizalimi itu akan diberikan. Wa kutiba lan cacat lahu kita kitabun opo kepasten ilan nari maling neraka. Kalau begitu ya sudah pasti ke neraka. Itu kalau berkenaan dengan harta. Wa amal a'radu lan ana pun utai piro piro kewirangan zolim yang berkenaan dengan nama baik atau kehormatan. Fakat juga mongkon teman-teman wis nutur ba'du muhaqqiqil a'immati sopo setengah ulama muhaqqiq piro-piro imam fiha ing dalam masalah akrod tafsilan kelawan rinci hasanan kang bagus Allahu menawa-menawa tafsil Ahwatul wujuhi Iku luwe ngati-ngatini Piro-piro arah Fi hazal babi Ing dalam ikilang bab Wahuwa Kutawi ahwatul wujuh anna tilkal mazlamati iku sak temene mengkono-mengkono kezaliman ingkana lamun ono apa mazlamah ghaibatan ghibatan iku rupa ghibah au namimatan utawa rupa adu domba jadi kalau misalnya kedoliman yang berkenaan dengan kehormatan itu berupa, berupa gibah atau adu domba, fala yakhlu moko ora sepi. al amru apa perkara fiha ing dalem al mazlamah min ahadi halaini saking salah sijine tingkah loro maka ada dua kemungkinan imma antakuna onok kalani yang tokono opo al mazlamah Qad balagot iku teman-teman wis tumeka. Qad balagot iku teman-teman wis tumeka apa al-mazlamah? Al-mazlumah ing wong kang den Au lam Ana to ora tumeka apa al-mazlamah bu ing mazlum. Ana to ora tumeka apa mazlamah hu ing mazlum. Fa in baradot moko lamun tumeka apa al mazlama ayyana moko dari tertentu ayyana moko dari tertentu at tahallul opo jaluk halal min ke al mazlama minta kehalalannya minta maaf kepada orangnya kalau kamu ribah kepada orang Wibahnya kamu itu sudah sampai, ya jelas kamu harus minta maaf. Wa illam tablughu lan lamun orang tumeka apa al madlama hu ing madlum kana tablighuha kana ono kana moko ono tablighuha apa numekaake madlama lahu numekaake madlama lahu mari madlum azan jadi ya- jadidan iku nglarakake jadidan kan baru itu juga menyakiti dan itu baru selain ribatnya sudah menyakiti kalau belum sampai kalau sampai itu sampai menyampaikan tentang ribah atau namimah itu juga sudah dosa lain fayuritu Mokon kahati opo tabdil minal dikdi saking ngunak-ngunak Allah sehingga menyebabkan nanti ada unek-unek yang tidak baik kita ini mawaddati lan pegote asih-asihan wa bidarika lan sepadane menggunung-menggunung al-hiddu kita imtita'il mawaddah. Yurisus minal kita wa imtita'il mawaddah wa dzalika ma menyebabkan ma yang berkorong. Yurisuf ma yang berkorong. Huwa kang utawi emas asabu iku luwih abot, luwih sulit mintil kalimat lama saking mengkuno mengkuno kezaliman. Justru karena libah ini akan menyebabkan sedikit munep munep dan tidak akur dan itu lebih sulit lagi. Faktoriku maka utawi dalam tidak dikasih dalam mengkuno mengkuno. al-mazlamah kasratul istighfari iku ngake akeh istighfar mari bantu, sudah tidak usah disampaikan adu domba itu perbanyak istighfar saja duna tablihi orang nu mekaake orang nu mekaake ing madlum bukan malah disampaikan adu domba itu wa talabut tahalluli wa tahalluli lan jaluk halal yang saking madlum minta maaf. kamu yafamu kari-kari orang tepi, alaik orang samar. kamu yafamu kari-kari orang samar. Alaika asih siro ya asih he tidur insu. Opo sing ora samar annam anna minas dunubi. Opo sak temani iku saking piro-piro dosa. Opo sak temani iku saking piro-piro dosa. Mas opo perkara yusbihu kang nyerupani opo ma yusbihu kang nyerupani yusbihu kang nyerupani amruhu ini Pak Iwan yusbihu kang nyerupani amruhu opo perkara lima min jah min jihati kaunihi ini bukan kaunati min jihati kaunihi saking arah ananikma min min nafsi saking perkoro piro-piro perkoro dolimi awa-awaan. Aw au min ibadi utawa piro-piro perkoro dolimi piro-piro kaulo. jadi ada beberapa dosa yang menyerupai madzalimun nafsi dan madzalimun ibad Contohnya apa? Kan zina, koyor zina, wal liwat, lan liwat. Dan pedangan. Mun zina ini anu, wajar laki-laki perempuan. Kalau liwat ini dan pedangan. Masalah di dalam utamanya. Yang ketawa itu biasanya pengalaman. Fa innal amro muka tak temani berkorok. Li, liwat itu ya homoseksual itu. Fa innal amra muqata temani perkara dari dalika dalam mengguno mengguno azina wal liwat kalau perempuan tidak paham liwat ini. Yahtaju iku butuh apa al-amru ila tafsilin mari perincian. Lihat haro supaya pertelo apa al-amru biwasitati rojaihi as-sawabah kelawan perantarane pengarpani wong kelawan perantarane pengarpani wong as sing kebenaran bahwa utawi tafsir ayyukola iku yen to den ucapake apa ingkang ingkang lamun ono al-maqsulu bihi sapa wong kang den lakoni apa bihi kelawan al ini korban kalau misalnya korban zina atau korban liwat itu mubtadi'an iku wong kang ngawiti masih baru kanat semua kono mangkana kana baru jelek oleh Abdul Qadir jelek oleh Makanya kalau di pondok saya dulu ada kanse itu, ada kanse itu tangan ada di pundaknya temannya itu diharamkan apalagi temannya itu masih ganteng sekali ini minyis itu nggak boleh anu kalau ila taubatih gitu. ayo bilang kepada teman-teman yang masih suka begitu kalau lah taubatih suruh cepat-cepat taubat kanat moko ono Tilkal mazlamatu apa mengkono-mengkono kezaliman min mazalimin nafsi sangke piro-piro kezalimi kezalimane awal-awal. Zalimun nafsi itu dilakukan zalim itu zalimun nafsi. Wa in kana lamun ono apa ini, sapa kang nglakoni ini terdakwa. Ya. Kalau tadi itu korban. Kontrol Waduh, Iku teman-teman wis ngerayu Sopo fakir ku ing mau ngerayu. kita jajan. Senang saya juga penyaman. Saya kadang malu mau membangunkan santri putra. Kalau putri saya tidak tahu. Kalau putra malu saya, malu sendiri. Wa awadahu lan bolak baleni toko fa'il ku ing maf'ul aduh bayar ya wa lan kono zalika apa mungkono mungkono rawadahu wa min mazalimil ibadi iku saking pira-pira kezaliman piro pira zalimi piro-piro kamu, asuk batikkan sulit sukar Apalagi muslim malam itu sulit itu. Kalau menurut saya sudah suruh ditelak saja yang perempuan. <laughs> yang perempuan pakai toko, yang laki-laki pakai toko di rumah. Li'annahu kalau tak temani al-fa'il ada tilkat surata. Iku akhir sopo fa'il tilkat surata ini dalam gunung gunung gambaran. Ini yang fa'il yang berbuat salah. Wa qahharuha. Nanti diselesaikan di kantor saja. Wa qahharuha. Lan merci-merci sapa fa'il ha ing asura. Ya, bisa lebih tak nerima deh. Wa jarraha lan narik sapa fa'il ha ing asura, tasil kasura ilal maksiatih mereka. Karena ini fa'il ini mengajak untuk berbuat maksiat. Ngajak orang. Erayu kada. Ya. Padahal ada hadis eh, bilang kepada pelaku, ada hadis, "Waman lan utawi sapani wong sanah ikulamun, lamun sanah sunnatan iku lamun gawe gawean gawe gawean man sanah lamun gawi sapa man sunatan ing kegawian sajiatan kang olo wa man lan utawi sabane wong sanah iku lamun gawi sapa man sunatan ing kegawian sajiatan kang olo karena moko ono alaihi iku melarang ing ngatasi man wizruha apa dusane sayiah duwe sesesah wa wizru man lan dosane wong amilah kang ngelakoni sapa man biha kelawan sayyi'ah. Sampai bila sedia ila yaumil kiamah. <laughs> Mare dina kiamah. Wa aidan lan halemane kaya azabin kasurah. Fa innahu moko tak temani fa'il. Ki boleh kekeliruan fa'il. Fa'innahu moko sak temani fa'il hetakah iku ngerusak Sopo fa'il irdoha ing kewirangane fil suruh. Merusak kehormatannya maf'ul. Wa adza lan nglarakaké sapa fa'il ahlaha ing ahlini fil Wa hamalahu lan gawa Sopo al-ar hum ing ahluha hum ing ahlaha kowo al-aroh ing celo wa ghayra dan lan sakliyane mengkuno mengkuno hatta kafir zahar ila akhirih kurang dikit tanbihun utawi iki iku begini wallahu a'lam bishawab